Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd kita ambil dikit lagi perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qala al malik wa sabahullah. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana kandungan Al-Qur'anul Karim bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman kaum yang mereka baca Al-Qur'an sampai menegakkan huruf-hurufnya persis sesuai dengan makharijul hurufnya Dipermisalkan bagaikan apa tegaknya anak panah. Tapi ternyata apa? Tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Maksudnya nggak membekas. Nah, seperti orang-orang apa? Nah, nah barakallahu fikum. Nah, kitab antum mana ah kitab yang ini? Pernah punya anak lihat, pernah punya teman punya tuh. Kitabnya apa yang ini? Nah, barakallahu fiik. Simak baik-baik yang punya kitab jangan dibuang-buang kitabnya. Mana-mana. Bukan kan Barakallahu fikum disebutkan di sini perhatikan baik-baik, di antaranya yang mereka pandai baca, hafalannya banyak orang Khawarij. Paham ya? Orang Khawarij mereka pandai Al-Qur'an pandai. Zaman para sahabat itu, zaman para sahabat waktu itu nam diremehkan para sahabat. Karena bacaannya diremehkan, mereka meremehkan salatnya para sahabat, meremehkan hafalan Al-Qur'an para sahabat, orang-orang Khawarij. Tapi dipermisalkan rukun namanya din kama yamrukus sahmun ramiyah. Jadi mereka cuma melewati agama itu seperti apa? Seperti anak panah yang melewati buruannya. Jadi ada buruan, anak panah nancep ini lewat di saja nggak bekas lab daging wala darah. Gak ada manfaatnya maksud, maksudnya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat karena yang kemarin yang kita lewati yang paling inti dari Al-Qur'an yang dihafal apa? Amalannya. Kita lihat berikutnya halaman 124 bagian bawah tengah atas. Bagian bawah itu tengah itu atas itu. Wa aidan ba'dun nas yatul Qur'an. Dan demikian pula sebagian manusia baca Al-Qur'an wa yutqin at-tilawah, mutqin bacaannya. Wa yuqimuhu iqamatas sahm dan dia menegakkannya dengan seperti tegaknya anak panah. Bayangkan ini. Wa huwa yutqinul qira'ah jiddan. Dia benar-benar mutskin paham benar, mutqin hafalannya, enggak ada salah sama sekali. Walakin la yafham makna Ini yang pertama. Paham ya? Dia mutskin bacaannya tapi enggak paham maknanya. Paham ya? Maksudnya paham benar ini paham hukum-hukum tajwidnya. Tapi maknanya dia enggak paham wala yatafaqqah fi kitabillah dan dia tidak memahami kandungan isi Al-Qur'an wala yahtam bitafsir hatta ya'mal bih dan juga dia tidak peduli dengan tafsirannya sampai dia mengamalkannya enggak peduli dia wa inna man yu'addil lafdha faqat akan tetapi orang tersebut hanya menyampaikan lafaznya saja baca-baca mutkin mutkin itu loh paham ya nah wa huwa la ya'riful ma'ani tapi dia enggak paham maknanya ini penting antum belajar Al-Qur'an hafal Al-Qur'an kadang kala butuh namanya Al-Qur'an terjemahan Paham ya? Nah, barakallahu fikum butuh namanya apa Al-Qur'an? Terjemahan. Naam. Buku tulisnya mana itu? Buku tulisnya itu. Eh, semangat semangat barakallahu fik. Mumpung masih muda. Nah, kita lihat sini. Naam. Jadi barakallahu fikum jazakumullah. Ada orang yang mereka mutskin bacaan Al-Qur'annya, menyampaikan lafaznya persis sesuai dengan makharijul hurufnya, tapi dia tidak mengetahui makna-maknanya. Paham ya? Au yastadil bil Qur'an ala ghairi wajhi sahih atau dia berdalilkan dengan Al-Qur'an tapi tidak di atas pendalil yang sahih. Kadangkala -kadang orang hizbiun al bid'ah dalal, orang sesat, itu mereka berdalil dengan Al-Qur'an, tapi apa? Tapi yang diinginkan kebatilan. contohnya apa? Bolehnya ikhtilat. Boleh ikhtilat, salam-salaman, kenal-kenalan itu boleh. Dalilnya mana? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf katanya. Artinya apa? Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian itu laki-laki dan wanita, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Lah orang kalau saling mengenal lalu nggak kenalan gimana kata mereka? Ini istilahnya orang-orang IM ikhwan muslimin. Berkumpul, cabur baur, kenal-kenalan. Hati-hati para kalau Al-Qur'annya benar, ayatnya benar, cuman keliru pendalilannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Memang kita saling mengenal dengan suku dan bangsa, na'am. Tapi kalau berjabat tangan, bersalam-salaman, kenal-kenalan yang bukan mahramnya, jangan. Paham ya? Nah, namanya apa kaidahnya? Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu kaidahnya. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan dengan kebatilan. Kalimatnya benar. Nah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa biar kita saling mengenal itu benar, tapi yang diinginkan dia kebatilan, yaitu membolehkan ikhtilatiyah tadi itu. Nah, berikan lagi perhatikan baik-baik. Kama taf'alul khawarij, sebagaimana yang dilakukan orang khawarij. Sebagaimana yang dilakukan orang khawarij. Pandai bacaan Al-Qur'annya, meremehkan para sahabat. Paham ya? Ibadahnya kuat, hafalannya kuat, tapi meremehkan para sahabat. Sampai-sampai digelar Rasulullah, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Siapa itu? Khawarij yang merukunan din kama sah meneraminya. Mereka itu melewati agama ini Cuma lewat aja sebagaimana nah barakallahu fikum anak panah melewati apa? buruannya. Jadi kalau orang berburu, kemudian anak panahnya dilontarkan, dipanahkan, melewati buruannya tanpa bekas lah darah wala daging, enggak ada manfaatnya maksudnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, Kita lihat sini. Fal khawarij min aktsarin nas tilawatan lil Qur'an. Orang-orang khawarij mereka adalah manusia yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Walakinnahum yamruquna minad din karena yang sahmun ramiyah. Tapi mereka melewati agama ini sebagaimana melewati anak panah dari buruannya. Lewat eh, aja, enggak ada la manfaat wala syai. Allah musta'an. Li'annahum la yatafaqahuna fil Qur'an karena mereka enggak mau memahami Al-Qur'an. Mengandalkan hafalan tok, mungkin bacaannya tapi enggak mau memahami isi kandungan Al-Qur'an itu bahaya. Nah, jadi antum butuh apa namanya? Al-Qur'an terjemahan. Paham ya? Kadang-kala harus membutuhkan Al-Qur'an terjemahan untuk memahami makna-maknanya. Eh, makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dipahami biar tidak hanya hafalan saja, tahu artinya, tahu maknanya penting. Direnungi 5 menit atau misalnya biar nanti paham. Kita lihat sini. Wala yata'allamuna ma'anil Qur'an al-ladhil matlub dan mereka tidak mempelajari makna-makna Al-Qur'an sesuai dengan sisi yang dituntut atau yang diharuskan. Jadi mereka memahaminya otodidak. Seperti apa? terus terang saja artinya apa? MTA. Majelis Tafsir Al-Qur'an. Paham ya? Pemimpinnya siapa? Ya, siapa yang tahu? Pemimpin yang ma'ruf dulu siapa? Siapa yang tahu? di antara antum siapa yang tahu? Nah, pemimpinnya yang ma'ruf antum tahu? Masih ingat, Pak? Siapa itu? Pak Sukino. Eh, bukan Ahmad Susino. Bukan Ahmad Sukino. Ayo. Nah, Asukino. Ahmad dengan singkatannya A, kemudian Sukino. Ahmad Sukino. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Allah alam sudah meninggal atau belum? Itu pemimpinnya. Nah, nah sekarang itu sudah merebak kemana mana itu di itu MTA MTA MTA. Paham ya? Dulu sempat viral karena apa? Pernah tidak mengharamkan apa? Anjing. Paham ya Allah Mustan. Karena dalam Al-Qur'an enggak ada pengharaman antum tadi. Al-Fatihah sampai Anas, ada enggak lafaz pengharaman anjing? Enggak ada. Halal. Banyak orang jualan apa? Rita-rita B1, B2. Kalau B2 ada ya, tapi ada pengharamannya ya B1. B1 itu anjing. Allah mustahil. Kondisikan. Jadi memahami Al-Qur'an bukan otodidak dengan akal kita jangan, dengan penafsiran para ulama harus itu. Paham ya? Kalau dengan otodidak akhirnya apa? Kita nggak butuh as Kita butuhnya Al-Qur'an tak fakot. Al-Quran saja butuhnya, nggak butuh as-sunnah. Kelompok apa namanya? Jis. Kalau di Arab ada itu jis, jamaah harus sunnah. Jamaah harus sunnah. Paham ya? Eh, orang ini kalau asuna anti dia, tapi Al-Qur'an na'am. Al-Qur'an saja cukup, asuna sunnah enggak perlu katanya. Keliru. Ahlus sunnah Al-Qur'an dan as-sunnah ala fahmi salafil ummah itu harus. Nah, barakallahu fiik. Dalam nah, keliru ya. Dikit lagi perhatikan lebih baik sini. Naam. Fal Qur'an la yatajawaz hanajirahum. Maka Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka sama sekali. Li annahum layat la yafqahun dikarenakan mereka tidak memahaminya la yafqahuna wa la dan mereka tidak mengetahuinya fala budda umur maka harus orang yang menghafal Al-Qur'an harus ada padanya beberapa perkara. Pertama, ini penutupnya perhatikan, awalan at-tilawatu wal inayah biha. Bacaan dan perhatian penuh dengannya, bacaan. Yang kedua, sanian ma'rifatul ma'ani wa tafsir, harus mengetahui makna-maknanya dan tafsirannya wa muradillahi jalla wa ala bikalami dan juga harus mengetahui apa yang diinginkan Allah taala dengan ucapannya. Harus tahu itu ya. Harus tahu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum dengan ucapannya. Nah, perhatikan. Yang salitan yang ketiga wa huwal ghayah ini puncaknya. Puncaknya setelah kita membaca, perhatian penuh dengannya, mengetahui makna-maknanya, mengetahui tafsirannya, puncaknya apa? Al-amal bil Qur'an. Puncaknya apa? Beramal dengan Al-Qur'an, beramal dengan Al-Qur'an ini puncaknya. Jadi kalau orang menghafal Al-Qur'an enggak diamalkan ya jangan diamalkan. Amat tilawatu fa nah, amat tilawatu wa fahmul ma'ana fa wasail. Adapun membacanya dan memahami maknanya ini adalah wasail sarana. Lakinal ghayata wal matlub, tapi puncaknya dan yang diinginkan huwal amal bil Qur'an al-Karim ala ma wa i'tiqadu ma fihi masyaallah. Ini puncaknya. Jadi puncak menghafal Al-Qur'an, memahami ini puncaknya. Apa itu? Beramal dengan Al-Qur'an Karim sesuai dengan apa yang Allah telah inginkan dan meyakini apa yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. Paham ya? Nah, jadi itu puncaknya. Jadi bukan sekedar menghafal. Paham ya? Bukan sekedar menghafal kemudian diperjualbelikan bacaannya. Kalau ada orang meninggal dunia nanti khotaman di situ dikasih amplop digaji jangan. Paham ya? Dihafalkan, dipahami, amalkan. Paham itu yang diinginkan warakallahu fiik. Ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang. Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.